kulla dalalatin finnar a'adhan Allah wa iyyakum minan nar Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah taala di mana Allah memberikan nikmat kepada kita untuk mewarnai ibadah siam yang kita lakukan di bulan Ramadan ini yang merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam dengan mengisinya mewarnainya dan membuahinya dengan amalan yang bermanfaat yaitu amalan talabul ilmi yang ilmu itu merupakan nikmat yang terbesar setelah keimanan kepada Allah <coughs> tidaklah yang demikian Dikarenakan yang namanya benarnya sebuah amalan adalah sangat terkait erat dengan kelurusan ilmu yang ada padanya. Seorang yang beramal tanpa ilmu justru kemudaratannya lebih banyak mengena kepada dirinya daripada kemanfaatannya. Sebagaimana sebuah kisah yang panjang yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi qissatir rajulin min bani Israil qatala tis'an wa tis'ina nafsan pada kisah seorang Bani Israel yang dia itu membunuh 99 nyawa farad ayyatuba maka dia menginginkan untuk bertaubat Fasala an a'lamin nasi fi ala wajhil ardi. Maka dia pun bertanya tentang manusia yang paling alim di muka bumi ini, fadullah ala rahib. Maka ditunjukkan kepada ahli ibadah. Karena orang menyangka kalau orang sudah rajin ibadah maka dia alim, mengerti ilmu agama, padahal belum tentu. Tidak semua orang yang beramal membangun amalannya di atas ilmu agama. Maka datanglah dia kepada rahib tadi. Orang yang taat beribadah. Bertanyalah kotal tutis atan watis inan nafsan halli min taubah? Aku telah membunuh 99 nyawa, apakah mungkin aku akan diterima taubatnya? Fasta obamal amro, Ternyata rahib tadi melihat kalau satu nyawa saja yang dibunuh Allah mengancam masuk neraka kekal di dalamnya. Bagaimana pula kalau 99 maka Allah tidak akan menerimanya. Fakammala mi'ah akhirnya lihatlah dia pun dibantai dengan sebab berfatwa tanpa ilmu. Dengan sebab rajinnya dia beribadah dan takutnya dia kepada dosa Allah ternyata karena tidak didasari dengan ilmu ibadahnya akhirnya membangun fatwanya juga di atas kebodohan yang memudaratkan dirinya sendiri akhirnya terbunuh pula oleh orang yang menginginkan kebaikan namun masih dalam keadaan buta maka terus keinginan bertobat itu masih melekat di dalam dada fasala an a'lamin nasi 'alal wajhil ardh. Maka dia pun bertanya kemudian tentang manusia yang paling alim di muka bumi ini. Fadullah ala alimin. Maka ditunjukkan kepada seorang yang ulama. Yang alim mengetahui ilmu agama. Maka bertanya, aku telah membunuh seratus nyawa. Kira-kira kalau aku taubat diterima tidak ya? Maka alim tersebut Orang yang mengetahui si'at rahmatillah Luasnya rahmat Allah kepada hambanya Maka dia pun mengatakan Ma mana'aka Bainaka wa baina taubah Tidak ada yang menghalangimu antara engkau dengan taubat Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-15 Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim La taqnatu min rahmat rahmatillah Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a Wahai para hambaku Mereka orang-orang yang telah melewati batas dengan dosa-dosa Janganlah kalian berputus asa dari berharap rahmat Allah Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya Maka akhirnya Dia pun bertaubat dari perbuatan dosanya dan diarahkan oleh alim tadi walakin intakil ila ardi fulaniyah tetapi berpindahlah engkau ke negeri fulaniyah hunakan rajulun salihun ya rijalun salihun ya'buduna Allah wahdah di sana ada orang-orang yang soleh yang senantiasa beribadah kepada akhlak kepada Allah di atas tauhid di atas keikhlasan kepada Allah. Fa inna ardaka ardassu karena sesungguhnya negeri yang kau tinggal padanya saat ini adalah negeri yang jelek. Maka dia pun berpindah menuju lingkungan yang lebih bagus untuk bisa mempertahankan taubatnya, untuk bisa barakallahu fikum dia merealisasikan ketaatannya kepada Allah. Namun ternyata di tengah jalan hadarahul maut menjemput padanya kematian hingga akhirnya Allah memberikan rahmat atasnya didekatkan kepada negeri yang dituju hingga malaikat berselisih apakah dia akan digolongkan atau diseret ke dalam neraka atau ke dalam surga Allah memerintahkan ukurlah kemana dia lebih dekat maka ke situ dia akan diberikan ketentuannya dan diukur ternyata Allah berikan rahmat orang tersebut dekat kepada negeri yang dia tuju, negeri kebaikan. Maka dimasukkan ke dalam surga. Syahid di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah orang yang belum sempat beramal banyak namun terbimbing di atas ilmu. Akhirnya orang tersebut diselamatkan oleh Allah yang sebelumnya memiliki dosa-dosa yang sangat besar. Dan sebaliknya orang yang rajin ibadah namun ternyata kosong daripada ilmu sehingga tatkala dia berbicara tidaklah dibangun di atas ilmu yang ini dalam rangka untuk membimbing orang lain ternyata bermudarat bagi orang tersebut dia dibunuh dan bermudarat bagi orang yang dia fatwai menjadikan terjatuh semakin dalam kepada dosa-dosa besar yang lainnya oleh karena itu Jadilah suatu kenikmatan dikala seorang bisa mempelajari ilmu agama karena inilah modal terbaik bagi kita untuk bisa berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Maka di antara <clears throat> Maka di antara ilmu yang seyogianya diketahui oleh seorang muslim adalah perkara yang bisa menyebabkan dia istiqomah di atas agamanya istiqomah di atas tuntunan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan itulah yang namanya al-manhaj jalan metodologi di dalam menempuh dan menjalani ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan kali ini kita meneruskan apa yang menjadi muhadharah beliau Al-Alamah Abu Abdul Aziz Syekh Ubaid Ibn Abdullah Al-Jabiri hafizahullahu taala <coughs> salah satu ulama kibar di Madinah di dalam judul yang beliau sampaikan al Kaulul Mudabbaj bi Dzikri Wasaya fil Manhaj untaian-untaian kata yang indah dalam menyebutkan wasiat di dalam bermanhaj sampai pada halaman Naam <clears throat> sampai pada halaman yang ke-48. Pada alinea yang kedua maka beliau menyatakan kama mada min hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma telah lewat penyebutan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma yang ini merupakan hadis yang panjang yang dikeluarkan oleh alimamu muslim dan alimamu nawawi menukilkannya dalam kitab riyadis salihin bab wujubu ta'ati waliyil amri bab wajibnya taat kepada waliul amri di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan bahwasanya umat Islam umat beliau ini dijadikan kemurnian dan keselamatannya ada pada generasi awalnya. Adapun generasi berikutnya dan seterusnya sampai akhirnya akan ditimpakan kepada mereka bencana, akan ditimpakan kepada mereka cobaan dan ujian, akan ditimpakan kepada mereka perpecahan-perpecahan yang banyak. Yang menjadikan seorang mukmin teriris-iris hatinya dan merasa sempit sampai-sampai hampir berputus asa. Mengatakan hadhihi muhlikati, kayaknya inilah akhir perjalanan keimananku. Mengikuti jalannya Rasul, sumatang kashif, kemudian tersingkaplah ternyata dia di atas jalan kebenaran mereka lah yang salah. Fatajiul fitanu, datanglah fitnah yang lebih besar lagi. Fayaqulu hadhihi hadhihi, terus terombang-ambing dan mengatakan inilah inilah barakallahu fikum maka di dalam hadis tersebut disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat afiyatuha fi awwaliha maka sesungguhnya umatmu ini wahai Muhammad dijadikan keselamatan dijadikan kemurnian dijadikan kelurusannya adalah pada generasi awalnya fasayusibu akhiroha balaun wa umurun tungkirunaha dan generasi akhirnya akan ditimpakan kepada mereka balaun malapetaka ujian-ujian wa umurun dan perkara-perkara yang dimunculkan penyimpangan-penyimpangan tungkirunaha yang kalian para sahabat Nabi akan mengingkarinya kalau mendapatkannya Berarti akan muncul yang namanya penyimpangan bukan dari ajaran Nabi namun disandarkan kepada Nabi. 6. Maka dari itu <clears throat> dinyatakan oleh alimamu Malik sebelumnya sehingga la falaha liman aradal falaha wan najah tidaklah ada keselamatan dan kebahagiaan bagi orang yang menginginkan kebahagiaan dan keselamatan Illa idza salaka maslaka ahli samtil awal. Kecuali kalau dia mau mengikuti dan menempuh jalan yang telah diikuti oleh ahli samtil awal, orang yang memiliki perangai generasi pertama, para sahabat radhiyallahu anhu. Sehingga dinyatakan oleh al <coughs> Al-Allamah Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah Kata beliau wa min wa minal wasaya allati tanaqalatha dawawinul Islam an a'immati ahli sunnati wal jamaah dan di antara wasiat-wasiat yang senantiasa dinukilkan di dalam karya-karya tulis para a'immah ulama ahli sunnah wal jamaah yang mereka mengikuti sunnah dengan benar dan berpegang teguh dengan jamaah para sahabat di antara apa yang mereka wasiatkan qaulu Abu Ayyub as rahimahullah ucapan Ayyub as salah seorang ulama besar yang apabila dia berjalan tidaklah orang yang ada sedang duduk-duduk melainkan akan berdiri menyambut kedatangannya karena saking besar dan mulianya diri beliau dan tawaduknya sifat beliau sehingga tidak menginginkan berjalan melalui jalan yang biasa dilewati oleh manusia atau di situ ada kerumunan manusia maka beliau akan berbalik mencari jalan yang sepi dengan tujuan supaya tidak goyah hatinya dengan pujian manusia atau tidak menjadikan manusia mengagungkan dirinya ini ulama dahulu barakallahu fikum maka Ayub asy berkata Qala li Abu Kilabah. Berkata kepadaku Abu Kilabah Al-Jarmi. Beliau menyatakan, "Ya Ayyub, ihfad anni arba'an." Wahai Ayyub, peliharalah wasiat dariku empat perkara. La takul bil Qur'ani bi ra'yik. Janganlah engkau menafsirkan Al-Quran Janganlah engkau memahami Al-Quran Biro'yik dengan akalmu Yang kedua Wa kawal qadar Hati-hati Engkau berbicara tentang takdir Allah yani la tukhasim fi ahadisihi yani janganlah engkau mendebat engkau menyanggah hadis-hadis tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha min amril ghaib, dikarenakan perkara takdir adalah perkara yang ghaib, tidak ada hak akal untuk turut campur di dalamnya. Yang ketiga wa idza dzukira ashabu Muhammadin faamsik. Apabila disebutkan namamu dan tahanlah jangan sampai engkau mencercah min sam'ika fayuqirru fihi ma Yang keempat wasiat beliau. Jangan engkau berikan kesempatan kepada ahlul ahwa, orang-orang yang tidak mau tunduk kepada sunnah Nabi. Mereka yang mengedepankan hawa nafsu. Jangan kau berikan kesempatan kepada mereka min sam'ika untuk bisa memasukkan kepada pendengaranmu kata-kata yang indah Kata-kata yang menipu, yang dihias-hiasi dengan ucapan yang emas, menyentuh hati, namun hakikatnya adalah tipuan. Fayuqirru fihi masya'u sehingga mereka ketika diberi kesempatan memperdengarkan kata-katanya mereka akan menanamkan ke dalam dadamu apa yang mereka inginkan. Sehingga terngiang-ngiang ternyata mereka baik, ternyata mereka benar, Ternyata mereka adalah orang yang menginginkan kebaikan. Akhirnya kita pun menyimpang sebagaimana mereka. Nauzubillah. Au qala bidu fihi masya'u atau beliau menyatakan maka akhirnya mereka bisa menanamkan apa yang mereka inginkan berupa syubhat keraguan-raguan dengan al-haq yang kita ada padanya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Empat perkara yang diwasiatkan oleh salafun soleh. para generasi terdahulu yang soleh, yang mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah. Yang pertama, la takul bil Qur'ani bi Janganlah engkau berbicara tentang Al-Qur'an, tafsir dan kesimpulannya semata-mata dengan akalmu bukan dengan bimbingan para ulama bukan dengan memahami Al-Qur'an ditafsirkan ayat dengan ayat ayat dengan hadis Nabi ayat dengan ucapan para sahabat ayat dengan kawaid tafsiriyah kaidah tafsiriyah yang betul-betul mendabitah yang baku diakui oleh para ulama namun berbicara dengan perasaan dan hawa nafsu menurut saya pantasnya, pasnya, harusnya, dan seterusnya. Bukan demikian. Sebagaimana dilakukan oleh mereka orang-orang yang menyimpang dari kalangan ahlul kalam. Hingga akhirnya menyatakan Al-Quran tidaklah relevan di zaman ini. Naam barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakullah inilah wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua yang beliau wasiatkan adalah wa iya kawal qadar. Hati-hati engkau dari berbicara tentang takdir Allah. Dikarenakan takdir merupakan perkara gaib. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Nasib seseorang tidak ada yang mengetahui. Rizki kita sudah diatur oleh Allah. Sehingga bagaimana kita untuk bisa meraih rezeki? Ambillah kunci daripada rezeki tersebut, yakni ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan Allah berikan solusi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah kunci daripada rezeki adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah semata-mata usaha kita. Bukanlah semata-mata kepandaian dan kejeniusan kita. Bukan pula semata-mata kedudukan dan jabatan seseorang. Namun rizki semata-mata hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa diakal-akali. Nah barakallahu fikum. Sehingga lihatlah mereka orang-orang yang berbicara tentang takdir Allah dengan akalnya berujung ketika mereka tidak mendapatkan atau tidak bisa memenuhi dan meraih konsep yang telah mereka gariskan ternyata berakhir dengan kegilaan berakhir dengan tidak mengenal siapa hakikat dirinya hingga akhirnya orang tersebut pun Allah lupakan atas dirinya nasullaha fa'ansahum anfusahum lupa kepada Allah dia pun lupakan tentang siapa dia barakallahu fikum masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ini perkara yang kedua perkara yang ketiga yang harus kita indahkan yakni apabila disebutkan salah seorang sahabat nabi atau bahkan para sahabat nabi yang banyak janganlah sekali-kali kita berbicara kejelekannya Janganlah sekali-kali kita mengkritisinya. Lebih-lebih kita mencerca dan mengkafirkan mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang mulia. Yang telah direkomendasi langsung dari langit yang ketujuh. Dengan firmannya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah Ta'ala berfirman. <clears throat> Wassabikunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an mereka orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam yakni para sahabat Nabi dari kalangan muhajirin dan ansor mereka adalah dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho Allah sebagai Robnya Allah rekomendasi Sementara Anda belum tentu Allah rekomendasi. Kalau ingin mendapatkan rekomendasi, jadilah alladzina taba'uhum biihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Inilah kalau Anda ingin menjadi baik. Dan demikian pula bukan dalam ayat ini saja Allah merekomendasi tentang mereka. Namun Allah berfirman pula dalam surat Al-Hasyr mensifatkan tentang orang-orang muhajirin dan ansor lilladzina ukhrijuna fi lil fuqara illadina ukhriju fi sabilillahi lil fuqara illadina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan Allahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun dalam hak kaum muhajirin para sahabat yang berhijrah ke kota Madinah dari kota Mekkah Allah mengatakan mereka kaum fakir dari kalangan muhajirin yang mereka pergi meninggalkan harta dan juga tempat tinggal mereka dalam rangka untuk visabilillah berjuang di jalan Allah menolong dan membela agama Allah serta Rasulnya ulaika humus sadiqun mereka adalah orang-orang yang jujur yang tidak menggadaikan agama ini dengan dunia Jujur orang-orang muhajirin direkomendasi oleh Allah Ta'ala. Adapun orang ansar Allah rekomendasikan dalam ayat berikutnya. Ayat yang ke sembilan. Walladzina ja'u minkob dan orang-orang yang mereka alladzina tabawa uddar wal imana min qablihim. Orang-orang yang telah menyiapkan tempat-tempat tinggal dan kenyamanan keimanan bagi mereka orang-orang muhajirin di kota Madinah yakni orang-orang Ansor maka Allah mensifatkan mereka adalah orang-orang yang mereka terselamatkan dari sifat syuh, sifat kekikiran. Siap mengorbankan apa yang dia miliki demi saudaranya yang beriman. Maka mereka itulah wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang barakallahu fikum terlepaskan dari sifat kekikiran hatinya mereka itulah orang-orang yang berbahagia adapun kalau anda ingin mendapatkan kebaikan lihatlah ayat berikutnya walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Dan orang-orang yang datang setelah mereka itulah generasi-generasi berikutnya. Mereka yang terbaik adalah yang senantiasa berdoa kepada Allah. Ya Allah ampunilah diriku. Dan orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan. Dan jangan kau tanamkan dalam hati kami ghillan rasa benci dan dengki kepada mereka. Lihatlah tidak ada kebencian kepada para sahabat. Sehingga inilah wasiat salafun soleh. Tiadalah di sana kalau kita melihat ada orang yang mencela sahabat Nabi walaupun salah satunya saja melainkan mereka bukan dari bagian jalannya para sahabat Nabi bahkan bukan jalannya Rasul tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Abu Dzar Al-Ghifari memanggil salah seorang sahabat dengan panggilan jelek ya benar sauda wahai anaknya wanita hitam. Sekedar jelek seperti itu. Dan kenyataan, ternyata yang seperti ini bisa mengiris hati. Pada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mengatakan, Ya Abu inna innaka meruun ruun jahiliyah. Wahai Abu Dhar, Sesungguhnya engkau seorang yang masih terdapat padamu sifat-sifat orang-orang jahiliyah. Mencela orang karena keturunan. Mencela orang karena keturunan merupakan sifat jahiliyah. 6. Karena kemuliaan bukanlah dengan keturunan. Kemuliaan itu dengan ketakwaan. Barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam konteks hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menyatakan la tasubbu ashabi Janganlah kalian mencela para sahabatku karena sesungguhnya apabila salah seorang kalian lau anfaqa ahadum minkum misla uhudin dhahaba seandainya salah seorang di antara kalian yang hidup setelah mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud yang mungkin seribu satu yang bisa melakukan ya atau bahkan tidak ada ya emas sebesar gunung Uhud dia infakkan pahalanya kayak apa tentu besar kata Rasulullah ma balagho mudda ahadim wala nasifah tidak bisa membandingi satu mut yang dikeluarkan oleh sahabat bahkan separohnya saja tidak sampai lihatlah besarnya para sahabat belum lagi pahala sabakiyah mereka adalah pendahulu orang-orang yang beriman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha au ajru man taba'ahu ila yaumil qiyamah orang yang mencontohkan di dalam Islam ini contoh yang baik Dia adalah contoh yang baik melainkan ketika di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat orang yang pertama mengamalkan sunnah mempraktekannya maka tiadalah orang yang mencontohkan contoh yang baik kemudian dia lakukan melainkan akan mendapatkan pahala ditambah pahala orang yang mengikutinya sampai dengan hari kiamat yang maknanya kebaikan orang yang sekarang sebesar apapun para sahabat lebih baik dari sisi akumulasi pahala yang Allah kumpulkan bagi mereka lihatlah sehingga pantaskah kita mencela sahabat Nabi tidak pantas adapun kesalahan yang ada pada mereka telah Allah ampuni telah Allah ampuni terlebih khusus mereka ashabu badrin. Para sahabat yang turut serta dalam perang badar. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman. I'malu ma syi'tum faqad ghufartu lakum. Lakukanlah apa yang akan kau lakukan sesukamu. Lihatlah. Sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosamu. Ashabu badrin telah diampuni dosa-dosanya kok mau dicela sehingga dengan demikian kita melihat di sini kesesatan orang-orang yang mencela para sahabat Nabi. Dalam hal ini secara khusus adalah orang-orang yang menyatakan dirinya Syiah. Yang katanya Syiah itu pengakuan mereka nahnu syiatu Ali. Kami adalah orang-orang yang menolong Ali. Sehingga kalau kita menolong Ali berarti harus mengkafirkan sahabat selain keturunannya Ali. Kalau begitu, istri-istri Nabi dikafirkan. Sahabat yang tidak loyal terhadap Ali dikafirkan. Nah, anggapan mereka. Berarti bukanlah jalannya Nabi. Walaupun mereka berpenampilan agamis, Walaupun mereka lisannya berbicara agama namun bukanlah di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga bukanlah jalannya orang yang selamat. Dan yang keempat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wasiat yang disampaikan. Wala ahlal wala ahlal ahwa. Janganlah engkau memberikan kesempatan kepada ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Siapa itu pengikut hawa nafsu? Mereka orang-orang yang tidak mau tunduk kepada al-haq, Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan yang benar. Mereka yang menimbang agama ini dengan perasaan. Mereka yang menimbang agama ini dengan akal, bukan dengan firman Allah, sabda Rasul dengan pemahaman yang benar. Sehingga itulah hawa nafsu. Dan yang namanya hawa nafsu disifatkan oleh Allah dalam surat Yusuf la ammaratum bisu. Sungguh senantiasa mengajak kepada kejelekan. Sehingga tidaklah dikatakan pengikut hawa nafsu melainkan mereka orang-orang yang berbuat kejelekan. Walaupun dalam surah nampaknya kebaikan, namun hakikatnya adalah kejelekan. Bukan kebaikan. Lah jangan engkau memberikan kesempatan kepada mereka. Memberikan kesempatan apa? La tumakinu ahlal ahwa sam'aka. Jangan kau berikan kesempatan kepada ahlul ahwa untuk bisa memasukkan ke dalam telingamu. Menyempatkan diri mendengar ucapan-ucapan mereka. Jangan. Kenapa demikian? Fayukiru fihi masya'u awayun bitu fihi masya'u Mereka akan menetapkan, menanamkan di dalam telinga kita dan benak kita apa yang mereka sukai. Apa yang mereka sukai? Lihatlah. Sehingga orang-orang yang biasanya ilmunya belum mapan, mendengar ucapan ahlul ahwa seolah-olah akan iya ya benar sebagaimana mereka kalangan hizbiyin yang mereka senang membawakan fatwa-fatwa ulama yang cocok dengan mereka antum akan mengatakan iya di atasnya para ulama mana mungkin mereka akan salah berarti mereka benar namun orang-orang yang rasih yang dalam dan kokoh kakinya berpijak di atas sunnah mengetahui sifat dasar mereka. Apa sifat dasar mereka? Mereka yakhudu nabi ba'din wa wa nabadhuna ba'din akhar. Mereka mengambil sebagian yang cocok, membuang sebagian yang lain yang tidak mendukung. Itulah sifat mereka dalam rangka talbis mengelabui kaum muslimin. Sehingga di sini barakallahu fikum. Seperti mereka menyatakan perlu bagi kita jangan terpaku sekedar kepada kitab-kitab akidah. Jangan terpaku kepada kitab-kitab akidah. Kitab akidah itu terlalu jumud terlalu baku, terlalu kaku. Sekarang zamannya era globalisasi, sekarang zamannya milenium. Bagaimana mereka akan tersentuh dengan dakwah kalau antum terlalu qala Allah qala Rasul, ulama una. Mereka tidak tersentuh. Berarti kita harus punya sakofah Islamiyah, wawasan yang luas atau antum harus mengetahui fikhul asr yaitu pengetahuan terkini harus antum kuasai kalau sekedar itu jumut yang seperti ini menjadikan manusia lari iya ya nyatanya kalau kita ngaji sedikit jadi kita selalu asing kan demikian ya mulai oh ya kalau begitu bagaimana kalau begitu ujungnya tambah wawasan. Jangan satu saja ngambilnya, ambil dari sana, sana, ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang baik, buang yang buruk. Iya ya, oh ini baru relasinya bertambah. Ya, privasi usahanya mudah. Oh iya ya. Lihatlah. Nabadhu fi sam'ina masya'u. Mereka menanamkan dalam telinga kita apa yang mereka kehendaki. Terjadi yang seperti ini. Lihatlah. Tidaklah kebanyakan mereka orang yang menyimpang setelah tahu al-haq dikarenakan sebab tidak bersyukur. Tidak menjaga kehormatan manhajnya. Hingga akhirnya mereka pun dilumat dan dihabisi oleh para ahlul ahwa. Menjadi ragu dengan al-haq. Naudzubillah min Ini nasihat beliau. Maka kemudian kata beliau. Qala Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala wa su'ila Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah an qaulihi ta'ala dan ditanya Fudail ibn Iyad rahimahullah mengenai firman Allah taala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dalam rangka supaya kami menguji kalian siapa yang terbaik di antara kalian amalannya. Yakni firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Yang inilah hakikat kehidupan kita. Allah Ta'ala berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan adanya kematian dan kehidupan Inilah dunia. Kalau nggak hidup ya mati. Nah, sakit hidup apa mati? Cuma itu. Hidup tapi sakit, hidup sehat. Yang penting hidup atau mah, mati. Dialah Allah yang menciptakan adanya kehidupan dan kematian. Untuk apa semua ini? Untuk menguji siapa yang terbaik di antara kalian yang terbaik amalannya. Siapa di antara kalian yang terbaik amalannya? Maka ditanyakan kepada beliau apa maksudnya ini? Maka beliau mengatakan kola yang maksudnya terbaik amalannya eh akhlasuhu wa aswabuhu. Orang yang paling ikhlas dan yang paling benar amalannya. Qalu wa ma suhu wa ma aswabuhu. Maka muridnya pun bertanya, apakah amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar itu? Maka beliau menyatakan an yakuna khalisan lillahi sawaban ala sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam yaitu orang tersebut ketika beramal ikhlas murni karena Allah bersih dari kesyirikan dan di atas sunnah rasulnya alaihi salatu wasallam sehingga dua perkara yang harus diperhatikan keikhlasan niat tujuan kemurnian dari kesyirikan dan kecocokan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata beliau, <clears throat> kata beliau, fa innahu fa'innahu kana khalisan walam yakun suaban lam yukbal. Maka sesungguhnya amalan apabila sudah ikhlas, namun tidak suap, tidak di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak diterima tidak diterima wa in kana walam wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisa dan demikian pula apabila dia telah benar sesuai dengan sunnah namun tidak ikhlas mengamalkannya pun tidak diterima oleh Allah taala wal khalisu idza kana lillahi waswabu suwabu idza kana ala sunnah maka orang yang khalis murni, orang yang ikhlas apabila betul-betul murni karena Allah dan dikatakan benar kalau sesuai di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pernyataan beliau Fudel Ibnu Ayat. Maka kata beliau Syekh Ubaid rahimah Hafidahullah taala, hadhil ibarah ungkapan beliau ini ya talkhisu limastaqarra inda ahli sunnati merupakan kesimpulan ringkasan dari apa yang telah tertanam di dalam prinsip ahli sunnah wal jamaah mimma dalla alaihi alkitab wa sunnah dengan apa yang ditunjukkan oleh alkitab dan sunnah wa masya alaihi ala'immatu minas salafis salih dan telah berjalan di atasnya para imah dari kalangan pendahulu kita yang soleh annal amala la yakunu khalisan hatta yajtami'a amrayni bahwasanya amalan seseorang tidak dikatakan ikhlas sehingga terkumpul padanya dua perkara jadi makna firman Allah wa ma umiru ila liya'budullaha mukhlishina lahuddin tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas surat al-bayyinah ayat yang kelima atau Allah nyatakan pula dalam surat Az-Zumar ayat yang lainnya. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang murni yang khalis. Itu kapan dikatakan agama yang khalis? Tidaklah dikatakan demikian hatta yajdami'a sampai dengan terkumpul padanya amroini dua perkara. Huma syurutu qabulihi yang keduanya merupakan syarat diterimanya. Aha, ih, ah, <clears throat> ahadahuma salah satu dari keduanya tajridul ikhlasi lillah memurnikan keikhlasan hanya untuk Allah bersih dari kesyirikan penyelewengan tujuan dan niatan wasanihima dan yang kedua tajridul mutaba'ah li Rasulillah memurnikan ikutan dan panutannya adalah Rasulullah semata menjadikan ikutan dan panutannya adalah Rasulullah sehingga dia kalau mengikuti seseorang dia akan bertanya ada enggak tuntunan Nabi ada enggak dasar dari Nabi atau tidak begini enggak Nabi melakukan nah yang sifatnya kadangkala tansis Nabi menyatakan sorohatan secara langsung kadangkala adalah dimniyah kandungan dari ucapan Nabi atau istilzamiyah yaitu Tadi kandungan dan cakupan yang dicakup oleh sabda Nabi. Yang tentunya yang mengetahui para ulama. Sehingga mereka walaupun mengikuti para ulama selalu bertanya. Selalu bertanya. Dan itulah yang tertanamkan sejak zamannya para sahabat. Umar bin Khattab diberitahu oleh Abu Hurairah orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku walhamdu wa ala kulli syai'in qadir masuk surga. Umar jengkel. Annalaka dari mana engkau mendapatkan ini? Dari Nabi, ini sandalnya Nabi saya bawa. Nah, akhirnya diajak bareng menemui Nabi. Nabi benar engkau mengatakan demikian kepada Abu Hurairah? Benar. Lihatlah zaman para sahabat yang disifatkan as-sahabatu kulluhum udul, para sahabat seluruhnya jujur. Yang Allah katakan ulaika humus mereka orang yang jujur masih berusaha demikian. Lebih-lebih orang sekarang yang sudah tercampuri dengan kedustaan. Maka harus lebih hati-hati lagi. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini walihada qala ulamauna. Oleh karena itu, berkata ulama kita, al amalu in faqadal ikhlasu lillahi kana syirkan aw Amalan kalau hilang darinya keikhlasan, maka jadilah amalan tersebut syirkan merupakan perbuatan syirik auriaan atau ria wa in faqadal mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana bid'atan kalau hilang sifat mutaba'ah mengikuti nabi ikhlas orangnya nggak ada ria walaupun mungkin dipukuli, dijengkeli, diusir tidak akan hilang dari orang tersebut tidak tertanamkan kebencian, tidak tertanamkan dendam dan seterusnya. Ikhlas benar-benar. Namun faqadal mutaba'ah li rasul hilang sifat mengikuti nabi. Yang penting saya senang, yang penting saya pas dan seterusnya. Bukan mengikuti nabi yang seperti ini pertimbangannya. Maka barakallahu fikum kana bid'atan. Jadilah itu yang namanya amalan bid'ah. Ah. Jadi orang berbuat bid'ah bukan orang yang tidak ikhlas, bahkan mungkin bisa lebih ikhlas ya menurut mereka. Buktinya ya walaupun dibenci, walaupun dimusuhi, walaupun dicerca, walaupun di di di seterusnya tetap seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, namun hilang di sini. Itulah kebid'ahan. Wa mata jama'al amalul ikhlas lillahi wal mutaba'ata lirrasulihi sallallahu alaihi wasallam kana amalu kana amala ahli tauhid was sunnah maka kapanpun terkumpul pada seorang dalam beramal itu keikhlasan dan kecocokan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam maka jadilah itu amalannya ahli tauhid dan ahli sunnah jadi kalau anda ingin menjadi menyandang nama Ahlus Sunnah Ya berusahalah Selalu menjadikan amalan antum ikhlas Menjadikan amalan antum sesuai dengan contoh Nabi Tapi saya nggak tahu contoh Nabi kayak apa Belajar Sehingga disebutkan di dalam kitab-kitab manhaj Menjadi ciri khusus Al-Sunnah wal Jamaah ihtimam bil ilmi fi iqamatid dini wa tatbiqihi. Mereka perhatian dengan sangat mencari ilmu agama dalam rangka menegakkan agama sekaligus mempraktekannya. Jadi jangan sampai Anda mengaku ahlu sunnah jadi orang pemalas di dalam belajar. Justru belajar. Anda ingin mengikuti Rasul, mengaku sebagai pengikut Nabi, diajak mengkaji sunnah-sunnah Nabi kau tidak mau, maka ini tanda tanya yang besar. Tanda tanya yang besar. Enam, karena orang ikhlas tidak cukup. Orang mengikuti Nabi hilang keikhlasan bukan jalannya ahlu sunnah wal jamaah. Enam, sehingga di sini. Wabihada yu'lam anna a'malan nasi wa aqwalahum. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya amalan-amalan manusia dan ucapan-ucapan mereka allati tafhar yang telah nampak terlihat tuzan binati binata ijiha la tuzan binata ijiha jangan ditimbang dengan buahnya kita berdakwahlah yang penting di sana senang, di sini senang. Buahnya Masya Allah orang yang tadinya nggak sholat jadi sholat. Buahnya orang yang tadinya berbuat maksiat jadi orang yang taat. Ini nataijnya ya. Jangan ditindang dari sini. Nam, jangan ditimbang dari sini. Sebab yang namanya manusia hatinya itu mudah terbawa dengan untaian kata yang indah. Ya. Kalau sudah tersentuh hatinya apalah daya badan ini untuk mengingkari mengikuti sudah sudah terpaku dia ha? apa kata fulan diikuti alusunah tidak menimbang yang demikian nah jangan ditimbang kepada hasil yang diraih oleh dia namun walatuzan bima yansha'anha dan jangan ditimbang pula dengan generasi yang muncul dengan sebab ajakan dia Wah, banyak jadinya yang ikuti, masya Allah. Nah, lihatlah kata Syekh di sini. Baltuzan bihadaini ini Akan tetapi timbanglah dengan dua syarat ini. Apa itu? Ikhlas lillah wa mutaba'ah li rasulillah. Ikhlas enggak orangnya? Keikhlasan nampak. Tadinya banyak tiba-tiba signifikan. tinggal dua tetap jalan Bahkan Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin bercerita dalam perjalanan dakwah beliau. Kadangkala saya berjalan 100 meter. Bahkan hampir setengah kilo untuk mengisi di sebuah masjid karena beliau senang jalan kaki biar sehat. Ternyata didapatkan belum ada yang hadir. Maka aku tetap menunggu sambil baca Quran, membaca kalam-kalam salaf dan sebagainya lihatlah hingga akhirnya datang satu dua tetap diajari ulama besar seperti itu bagaimana pula kalau orang yang dia itu bukan ulama ya jadi kita mendapatkan pelajaran dari Syekh la tuzan binata ijiha wala ma yansha'u anha Jangan ditimbang dengan hasil. Ternyata banyak yang mengikuti. Atau ternyata jadi banyak orang-orang yang tumbuh ingin mengaji. Nah, bukan ditimbang dengan itu. Akan timbang dengan dua perkara, ikhlas dan mutabaah atau tidak. Nah, coba kita lihat. Kalau seandainya, kalau seandainya kita bandingkan ajakan untuk kita mengikuti sunnah sedikit yang mengikuti namun selamat walhamdulillah dengan ajakan perbuatan maksiat mana yang lebih banyak maksiat maksiat yang lebih banyak kalau diikuti kalau ditimbangnya dengan hasil yang mengikuti tentu mereka yang akan menang barakallahu fikum namun demikianlah sehingga di sini inilah yang menjadi patokan ولهذا يقسم علماء الإسلام العمل من حيث اجتماع من اجتماع الإخلاص فيه لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى أقسام أربعة Oleh karena itu dengan dua timbangan itu para ulama membagi manusia akan menjadi empat golongan. empat golongan. Manusia dibagi menjadi empat golongan. Ahaduha yang pertama, maka na khalisan lillahi muwafiqan sunnata alaihi wasallam. Orang yang dia itu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, wa huwal muwahhidul mutabi'. Dia adalah orang yang muwahhid ahli tauhid mutabi yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saniha yang kedua, maka na khalisan lillah ghairu muwafiqin li sunnah. Orangnya ikhlas namun tidak sesuai dengan sunnah. Ikhlas Wahumul mubtadi'un. Mereka adalah para ahli bid'ah. Ikhlasnya luar biasa. Sehingga jangan heran. Karena kemurnian keikhlasan mereka. Bisa konsentrasi ini untuk Allah. Kadangkala membaca bisa sampai menangis. Bahkan histeris. Salaf. Di salah seorang salaf saya lupa diantaranya Salah seorang anaknya eh, bercerita kepada bapaknya, "Aku telah mendengar fulan membaca Al-Qur'an Masya Allah sampai menangis. Terdengar suaranya, tangisannya." Maka lihatlah bagaimana orang. kalau begitu besok kok jangan duduk dengannya. Karena para sahabat dahulu tidaklah mendengar Al-Qur'an kecuali hanyalah terisak-isak. Jadi histeris bukannya jadi bagus ya. Ternyata demikian. Abu Bakar Siddiq ketika mau ditunjuk oleh Rasulullah menjadi imam kata Aisyah, "Jangan." Karena Abu Bakar Siddiq lembut hatinya mudah menangis. Belum tidak dengar suara cuma Nah, subhanallah, tidak sampai histeris bahkan pingsan tidak. Nah, lihatlah. Salaf dahulu seperti itu. Oh. Berarti kalau menangis belum tentu bagus, tidak mutlak. Nah, namun tadi Barangkali ternyata bukan ya, jadi ada di sana. Orang senang mendengarkan murotal di kaset. Oh kalau baca ayat ini nangis. Jadi dia kalau lewat ayat itu juga nangis. Nah ini oh ternyata adalah tangisan yang dibikin-bikin. Nauzubillah min dalik. Nah ini seperti ada yang seperti ini, ada terjadi. Nauzubillah. Ini yang kedua. Yang ketiga manusia jenis ketiga. Maka namuafikan di sunnah wa ghairu khalisin lillah. Orang yang sesuai dengan sunnah namun tidak ikhlas. Siapa mereka? Humul munafikun. Mereka orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Dan yang terakhir, yang keempat, warabiuha wa adhunnukum tumu Yang keempat dan aku yakin kalian mengetahuinya. Maka na ghairu khalisin lillah wa ghairu muwafiqin di sunnah orang yang tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah tidak cocok di sunnah siapa mereka mereka adalah para zindik orang-orang zindik orang-orang menyimpang yang ingin merusak Islam dari dalam Nam, yang kata beliau wa inda wazni hadhil asnafil arba'ah bimizanil haq wa nadhra al basira al mabniya ala al ilmi wal fikhi yatabayyanu anna al maqbula minha indallahi wa sinfun wahidun maka dengan timbangan dari empat golongan tadi dengan timbangan yang hak dan pandangan dengan pandangan yang dibangun di atas ilmu bukan di atas hawa nafsu lihatlah kejujuran dan ilmu bukan dipandang hawa nafsu banyak jasa budinya banyak kebaikannya tidak terhitung nah, nah bukan dengan hawa nafsu namun dengan ilmu maka akan nyata ya tabayan jelas anal makbul yang diterima di sisi Allah hanyalah satu kelompok saja Mahu siapa dia? Kata Syekh Al-Awwalu yang pertama. Kenapa? Dikarenakan mereka mengumpulkan dua syarat tadi di dalam amalannya al ikhlasulillah wal mutaba'ah. Ikhlas dan mutaba'ah di Rasul. Naam ikhwani fiddin rahimani wa Maka kata beliau wa akhtimu hadhil wasaya bi kalamin nafis. Mati'in nafi' aku tutup nasihat ini wasiat-wasiat ini dengan ucapan yang <clears throat> ucapan yang berharga yang mulia lagi bermanfaat la yastani anhu talibul haq yang tidak akan merasa cukup dan terus merasa kurang orang-orang yang mencari al-haq kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa syahid yang orang tersebut masih memiliki hati yang baik, hati yang jujur atau pendengaran yang tulus, mau mendengarkan dan dia adalah orang-orang yang mau mencari kebenaran, syahid menyaksikan kebenaran tersebut. Yaitu apa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, "Wa bi izai haula'il mukaffirina bil batili aqwamun la ya'rifuna i'tiqada ahli sunnati wal jamaah kama yajibu." ya'rifuna ba'dahu wa yajhaluna an ba'd. Kata beliau wa bi'iza'il mukaffiruna bil batil, mukaffirina bil batil. Dan di sana ada orang-orang yang mereka telah kufur dengan kebatilan. Mereka benci kepada kebatilan, tidak senang kepada kemungkaran, namun kondisinya tidak lepas dari dua perkara. Mereka hakikatnya orang yang bukan kafir, muslim. Orang muslim menginginkan kebaikan, tidak ingin kebatilan. Namun keadaan mereka menyimpang dengan sebab dua perkara. Yang pertama, aqwamun la ya'rifun i'tiqada ahli sunnati wal jamaah kama yajib kaum yang mereka tidak mengetahui iktikot akidah ahli sunnah wal jamaah yang sewajib yang wajib mereka harus ketahui tidak mau mempelajari akhirnya bodoh sehingga menyimpang dengan kebodohannya atau yang kedua au ya'rifuna ba'dahu mengetahui sebagian akidah ahli sunnah yajhaluna ba'dah namun bodoh dengan sebagiannya Kenapa? Karena dianggap ini aku Dianggap tadi ini jumud, ini tidak maju, tidak atau kurang bisa menjadikan orang tertarik dan seterusnya. Akhirnya dia tidak mengetahui. Lihatlah di sini. minhu nahulin nasi bal nahu Akhirnya berujung orang yang sifatnya demikian, apa yang telah dia ketahui dari akidah alusunnah kadangkala dia sembunyikan. Justru tidak dia keluarkan diterangkan kepada manusia. Mau bicara syirik takut. Lihatlah. Mau bicara tentang penyimpangan dalam agama khawatir. Akhirnya dia sembunyikan dengan sebab tadi. Lihatlah. Sehingga menyimpang. Naudzubillah. Wala yanhauna 'anil bid'a'il mukhalafah lil kitab was sunnah. Tidak mengingkari, melarang perbuatan bid'ah yang menjadi kitab dan sunnah. Akibat-akibatnya lihatlah walayatumuna ahlal bid'ah wa yu'aqibunah tidak mau mencela ahlul bid'ah dan mencercanya. Lihatlah akibatnya dan masih ada beberapa waktu sudah namun waktu tidak memungkinkan insyaallah kita lain eh, lanjutkan dalam lain kesempatan mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat sallallahu alaihi Muhammad wa barik wasallim walhamdulillahirabbil alamin Wallahu taala alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.